adalah al akhdu bi zahir al-kitabi was sunnah mengambil lahiriah Al-Quran dan Sunnah dan ini lebih dijelaskan kepada beberapa perkara. Al-amrul awal, ya perkara yang pertama. Takdimun naqli alal aqli, lebih mendahulukan dalil di atas akal. Karena ayuhal ikhwah, dalil adalah wahyu. Wahyu yang berasal dari Allah Rabbul Alamin yang tidak pernah mungkin salah. Sementara akal adalah ya akal-akal manusia yang punya keterbatasan maka tidak boleh ya dalil dikuasai oleh akal kewajiban akal adalah mengikuti dalil kewajiban akal adalah berusaha untuk memahami dalil bukan berarti kemudian kita <clears throat> mengesampingkan akal akan tetapi ya kewajiban akal adalah mengikuti dalil dan memahami dalil Bukan untuk menyalahi dalil apalagi untuk mengotak-ngatik dalil. Berkata Al-Imam Abu Mudhaffar As-Sam'ani wa'lam أن مذهب أهل السنة أن العقل لا يجب شيئا على أحد ولا يرفع شيئا عنه Ya ketahuilah kata beliau bahwa madhab ahlus sunnah bahwa sesungguhnya akal itu tidak mewajibkan sesuatu kepada seorang pun juga. akal tidak bisa mengangkat sesuatu pun darinya wala hadzalahu fi tahlilin wala tahrimin wala tahsinin wala taqbih akal tidak mempunyai <clears throat> ya bagian dalam masalah penghalalan tidak pula pengharaman maka ini ayuwal ikhwah ya madhab al-sunnati wal jamaah bahwasannya al-aslu fid din ya al-ittiba' al-ittiba wal ma'qulu taba'un ya pada bahwasanya pokok atau kaidah di dalam agama kita adalah mengikuti Al-Qur'an dan sunnah adapun akal itu kewajibannya adalah mengikuti mengikuti saja sebab ayuhal ikhwah kalaulah pondasi agama kita ini akal tentu makhluk tidak butuh kepada wahyu tentu makhluk tidak butuh kepada nabi tentu akan batal semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentu akan ya setiap orang berkata sesuai dengan hawa nafsunya. Maka inilah ya Ahlus Sunnati wal Jamaah kaidah mereka begitu kokoh bahwasanya dalil dari yang Al-Qur'an dan sunnah itu yang harus dipegang. Berkata Syekhul Islam rahimahullah ketika menyebutkan tentang iman haji ahlus sunnati wal jamaah أنهم يؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد ويتبعون آثاره صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا zahira. Mereka yaitu ahlu sunnah wal jamaah ya lebih mengedepankan lebih mementingkan firman Allah ya perkataan Allah di atas perkataan selainnya. Mereka lebih mendahulukan petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas petunjuk selain Rasulullah. Ya mereka senantiasa mengikuti jejak-jejak Rasulullah secara batin maupun zahir. Itulah al-sunnati wal jamaah. Ya, makanya al-sunnah ya akhi. Mereka tidak pernah fanatik kepada selain Allah dan Rasulnya. Ya. Mereka mempraktikkan firman Allah ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih hai orang-orang yang beriman jangan kalian dahulukan ya <clears throat> jangan kalian mendahului Allah dan rasulnya artinya jangan kalian mengucapkan atau berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam شيخ الإسلام بركاته لقي ما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل أهل التفرق والاختلاف فما كان من معانيها موافقا للكتاب والسنة أثبتوه وما كان منها مخالفا للكتاب والسنة أبطلوه ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس فإن اتباع الظن جهل واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم kata beliau Nah, setiap yang diperselisihkan oleh manusia dari masalah-masalah sifat, takdir, wa'id, ya maksudnya ancaman, ya nama, demikian pula perintah kepada yang ma'ruf, serta larangan dari yang mungkar. Maka ia mereka mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Mereka menafsirkan lafaz-lafaz yang global tersebut yang diperselisihkan oleh ahlu tafarruq wal ikhtilaf. Ya, apabila makna itu sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, mereka tetapkan akan tetapi apabila tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah mereka batalkan. Lalu sunnah tidak pernah mengikuti zon ya dugaan semata. Tidak pula hawa nafsu. Ya karena sesungguhnya kata beliau mengikuti dugaan adalah kebodohan dan mengikuti hawa nafsu adalah kezaliman. Sungguh benar kan oleh beliau ayol ikhwah. Karena sesungguhnya alus sunnati wal jamaah ya senantiasa menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai parameter di dalam menilai segala macam pemikiran-pemikiran yang ada. Kita hidup di zaman yang penuh dengan keanekaragaman pemikiran, pemahaman. Ya, setiap jamaah mengaku dirinya di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di antara mereka Ya, ada yang memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan hawa nafsunya. Di antara mereka, ada yang menilai Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan akal pribadinya. Ya, tata cara pemahaman mereka berbeda-beda karena tidak mengikuti pemahaman ya, generasi yang telah diridhai oleh Allah Rabbul Alamin yaitu generasi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Syekhul Islam berkata lagi, <clears throat> Wa mimma yambaghi an yu'lam. Di antara perkara yang harus diketahui anna al-qur'ana wal hadis idza urifa tafsiruhu min jihatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahtaj fi dhalika ila aqwali ahli lughah bahwa Al-Quran dan hadis apabila penafsirannya telah diketahui dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka tidak butuh kepada ya, pendapat-pendapat ahli bahasa. فإنه قد عرف قد عرف تفسيره وما أريد بذلك من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم ya karena ya kalau sudah diketahui tafsirnya dari sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengapa kita harus kembali kepada pendalilan perkataan-perkataan ahli bahasa tidak butuh ya akhi وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب ya i'tisamahum bil kitabi was sunnah ya padahal ya akhi yang nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba yaitu kita bisa berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an dan sunnah minal usulil muttafaqi 'alaiha minas sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan. أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده karena ayuhal ikhwah pondasi yang disepakati oleh para sahabat. Kaidah yang disepakati oleh para tabi'in bahwasannya tidak diterima seorang pun yang menyalahi Al-Qur'an dengan ra'yunya atau dengan zauknya atau perasaannya, tidak pula dengan akalnya, tidak pula dengan kiasnya. Maka ya para sahabat Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima bila ada pendapat seseorang yang men, yang menyalahi Al-Qur'an. Ra'yu bukan dalil. Akal bukan dalil. Kias ditolak kalau ternyata bertentangan dengan dalil. Ini merupakan pondasi ya akhi yang harus kita pegang bersama. <clears throat> Fakan al-Quran huwal imam alladhi yuqtada bih sehingga Al-Qur'an lah yang menjadi imam yang harus kita jadikan ya sebagai apa pegangan la yujad fi kalami ahadi minas salaf annahu arada al-Qur'ana bi'aqlin wa ra'yin wa qiyasin wala bidhauqin wa wajdin wa mukashafatin wala qala qat قد تعارض في هذا العقل والنقل فضلا عن أن يقول يجب تقديم العقل Tidak ada ya seorang sahabat pun seorang tabi'in, tabi'un tabi'in, tidak pula imam yang empat ya akhi. Tidak pernah ya di antara mereka ada yang berkata bahwa katanya Al-Qur'an ya boleh ditentang dengan ra'yu, dengan akal, dengan kias, dengan mukasyafah. Ya. Tidak pula di antara mereka ya ada yang berkata katanya bahwa akal dan dalil dada masalah ini telah bertentangan. Lebih-lebih untuk mengatakan lebih mendahulukan akal daripada dalil. Subhanallah. Maka ayu ayyuhal ikhwah. Inilah yang madhab ahlus sunnati wal jamaah. Mereka tidak pernah mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Allah dan Rasulnya siapapun dia sebagaimana nanti kita akan sebutkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah ya orang yang paling keras dalam masalah ini kemudian perkara yang kedua ayyuhal ikhwah al-iman bi zahirin nusus min ghairi ishghalil aqli bima la ta'ila tahtahu min ta'wilati ulama'il kalam yaitu beriman kepada lahiriah nas. Ya kewajiban kita ayuhal ikhwah memahami dari nas sesuai dengan yang ditunjukkan oleh lahiriah dalil tersebut. Apa yang dimaksud dengan lahiriah? Artinya makna yang langsung kita fahami dari kata. Kalau ada orang berkata saya melihat singa, ya kita wajib fahami langsung dari kata-kata makna singa itu adalah binatang buas, jangan kemudian kita fahami ya bahwa singa di sini artinya seorang pemberani sebab ayyul ikhwah ini memalingkan makna yang lahiriah kepada makna yang lainnya dengan tanpa dalil ini adalah merupakan ya jarimah kejahatan besar ya orang yang menganggap bahwasannya makna-makna firman Allah makna-makna sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sesuai dengan lahiriahnya, maka ia sama saja telah menuduh ya ketidakfasihan Allah dan Rasulnya. Sama saja ia menuduh bahwa Allah dan Rasulnya ia ingin menipu ya umatnya. Subhanallah. Allahumma kecuali ya akhi. Apabila takwil itu didukung oleh dalil. Ya. Yeah Artinya ada korinah penguat yang menunjukkan bahwa makna tersebut tidak sesuai dengan lahiriahnya. Sudah saya berikan contoh tadi misalnya, kalau ada orang berkata saya melihat singa, maka makna singa yang langsung kita fahami adalah binatang buas. Tapi kalau misalnya ada orang berkata saya melihat singa menunggang kuda, mungkin semua kita tidak akan pernah berpikir ada singa ya tapi itu ada korinah di mana redaksinya menunjukkan bahwasannya singa dimaksud di sini seorang lelaki yang sangat pemberani maka pada waktu itu boleh ya untuk membawakannya ketika di sana ada penguat ya adapun kalau misalnya tidak ada dalil tidak ada penguat maka tidak boleh dipalingkan kepada makna yang tidak lahiriah tersebut Ayuhal ikhwah ya yeah maka sesungguhnya takwil atau memalingkan makna dari lafaz yang ya lahiriah itu itu haruslah disertai dengan dalil. Adapun apabila tidak sesuai dengan dalil atau tidak ditunjukkan oleh dalil, maka telah kita sebutkan tadi ya akal Islam bahwasanya itu ya sama saja membatalkan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sama saja membuka kesempatan orang-orang zindiq untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka ayyuhal ikhwah, inilah zahirah. Ya. Fenomena yang harus kita fahami. Bahwasannya kewajiban manusia dalam memahami Al-Quran dan Sunnah harus sesuai dengan zahirnya ya zahir an-nusus makanya kalau dikatakan <coughs> ini bahwa Ibnu Hazm zahiri kita katakan ya semua para ulama semua zahiri hatta Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Imam ya Malik, Imam Imam Imam Imam Abu Hanifah yang mewajibkan untuk mengambil makna yang zahir terlebih dahulu. Tidak boleh mengambil makna yang tidak zahir kecuali dengan dalil akan tetapi Ibnu Hazm ya mempunyai madhab yang aneh dan nyeleneh dalam beberapa pendapatnya karena saking ia berpegang kepada zahir dan tidak memahami daripada ya <clears throat> eh, makna-makna e, yang di yang tersimpan dalam makna dalam dalam dalam dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, seperti kejemu ya kejemudan Ibnu Hazm yang menyebutkan katanya bahwa <clears throat> larangan kencing di air yang diam itu sebatas untuk kencing saja. Ya, kemudian dia mengatakan adapun berak diperbolehkan katanya. Jelas ini ditolak oleh ulama besar dan ditertawakan. Subhanallah. Ya, karena ya kita semua tahu bahwa buang air besar lebih besar daripada buang air kecil. Ya adapun Ibnu Hazm aneh. Dia dia melarang hanya sebatas kencing saja. Adapun berak atau buang air besar katanya boleh-boleh saja. Subhanallah. Ini ya Ibnu Hazm. Ayol ikhwah. Kemudian perkara yang ketiga. ada tafriqi bainal kitabi was sunnah. Ya tidak boleh membeda-bedakan atau memilah-milah antara Al-Quran dan Sunnah. Ketahuilah ayol ikhwah من أعظم ما يميز السلف عن غيرهم من المبتدئة تعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم perkara yang paling agung yang membedakan manhaj salaf dengan manhaj yang lainnya dari ahli bid'ah yaitu mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah menurut ahlu sunnati wal jamaah itu adalah ya <clears throat> setingkat dengan Al-Quran dalam penetapan akidah di dalam pensyariatan bahkan sunnah mempunyai nilai lebih ia menjelaskan Al-Quran ia, memut, ia memberikan ikatan dari kemutlakan Al-Quran menjelaskan sesuatu yang sifatnya global dalam Al-Quran. Demikian pula mengkhususkan keumuman yang ada dalam Al-Quran. Makanya ya para ulama mengatakan bahwa as-sunnah mufassirah lil Quran bahwa Al-Quran as eh, sunnah itu adalah menafsirkan Al-Quran dan tidak sebaliknya ayo ikhwah sangat salah kalau ada orang berkata bahwa ya sunnah di bawah Al-Quran Adapun hadis yang seringkali ya akhi didengung-dengungkan yang mengenai hadis Muad bin Jabal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Muad Hai Mu'ad, ya Ab, bagaimana engkau menghukumi? Kata Mu'ad, ya aku akan menghukumi dengan Al-Quran. Kalau tidak ada, maka kata Mu'ad, maka aku akan menghukumi dengan sunnah Rasulullah. Kalau tidak ada, maka kata Mu'ad, aku akan berijtihad. Dalil ini, ya akhi, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tidak bisa dijadikan hujah karena sanad-sanadnya tidak lepas dari kelemahan ya maka dari itulah ya kewajiban kita memahami bahwa sunnah itu adalah setingkat dengan Al-Quran dalam pendalilan sunnah itu adalah penafsir Al-Quran Karim makanya ayol ikhwah orang yang menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama saja ia menolak Al-Quranul Karim Karena ayuhal ikhwah bukankah semua penafsiran tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji Perincian-perinciannya tidak ditemukan di dalam Al-Quran Adalah adanya di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Makanya orang yang menolak sunnah sama saja dia menolak Islam secara keseluruhan Karena tidak bisa dibedakan ayuhal ikhwah antara Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang sahihah Kemudian ayuhal ikhwah, kaidah yang kedua. Kaidah ahlus sunnati wal jamaah di dalam menetapkan akidah. Ta'zimu qawli sahabati radhiyallahu anhum. Yaitu mengagungkan ya pendapat atau pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal akhdhu fi fahmihim dan mengambil pemahaman mereka wa bima warada anhum dan juga apa yang berasal dari mereka وقد دلت النصوص الشرعية على أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل أم أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم di mana dalil-dalil syariat menunjukkan bahwa para sahabat adalah umat yang paling utama. Umat yang paling utama yang dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ya akhi generasi yang dipuji oleh Allah dan ya oleh oleh oleh Rasulullah kecuali generasi para sahabat. Demikian pula generasi setelahnya dan setelahnya. Bukankah Allah berfirman was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه kaum sabiqun al-awwalun para sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan semoga Allah meridhai mereka dan mereka pun ridho kepadanya Allah menyatakan keridhoan kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat ini menunjukkan bahwasannya manhaj para sahabat telah dijamin akan keselamatannya dan ayat ini juga bantahan terhadap orang-orang rafidah <clears throat> yang mengatakan katanya bahwa para sahabat ya setelah Rasulullah SAW meninggal dunia ia mati di atas kemurtadan katanya sebab ya dalam ayat ini Allah tegas mengatakan bahwa Allah ridho kepada mereka tidak mungkin ya Allah menyatakan keridhoan kepada suatu kaum yang Allah tahu ia mati di atas kemurtadan tidak mungkin karena Allah mengetahui apa yang akan terjadi ya akhi ya ini menunjukkan ya sebagai bantahan terhadap orang-orang Syiah Rafidhah yang, yang yang mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayyuhal ikhwah di antara dalil yang menunjukkan akan keistimewaan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi fa walladhi bi fa nafsi bi yadihi لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة Jangan kalian mencaci atau mencerca para sahabatku demi diriku, demi zat yang diriku di tangannya. Kalaulah salah seorang dari kalian menginfakkan seperti ya emas sebesar gunung tidak akan sampai kepada infak mereka satu mut atau setengahnya. Subhanallah. Keimanan mereka ayuhal ikhwah tidak diragukan lagi. Dan keimanan itu ya akhi akan mempengaruhi kepada pemahaman. Semakin lurus keimanan, semakin kokoh keimanan, akan semakin lurus pemahaman. Semakin bengkok keimanan, akan mempengaruhi pula kebengkokan ya pemahaman seorang hamba. Makanya ayuhal ikhwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita ketika terjadi ikhtilaf perselisihan untuk senantiasa rujuk kepada mereka dalam hadis yang masyhur. Ya, hadis itu dikatakan oleh Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Ya beliau bersabda innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perselisihan yang banyak kata Rasulullah fa'alaikum bisunnati maka tatkala kalian melihat perselisihan itu hendaklah berpegang kepada sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki setelah ya, setelahku nanti tamassaku biha kata beliau ya peganglah ia kuat-kuat wa'addu 'alaiha bin nawajid dan gigit ia dengan gigi geraham subhanallah ayyuhal ikhwah maka dari itulah ya, pemahaman para sahabat adalah merupakan patokan kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka suatu kaum yang kosong dari bid'ah dan hawa nafsu, suatu kaum yang senantiasa ya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Rasulullah ber, ber, ya bersabda atau berbicara dengan bahasa mereka dan mereka pun langsung melihat bagaimana Rasulullah menafsirkan Al-Qur'an. Mereka langsung menimba menimba ilmu ini dari dari mulut Rasulullah yang suci. Maka ayuhal ikhwah, ya tentu <clears throat> sebaik-baiknya murid itu ad adalah karena sebaik-baiknya guru. Rasulullah, ya guru yang terbaik, pastilah akan mencetak murid-murid yang terbaik. Ayul ikhwah. Kemudian kaidah yang ketiga dari kaidah atau manhaj salaf di dalam menetapkan akidah ini yaitu hifdzul uqul an takallufil bahthi fima la tutiqu min umuril aqidah menjaga akal ya untuk membahas sesuatu yang tidak mungkin akal untuk untuk apa untuk mencapainya لأن الله تعالى أعطى العقول قدرة محدودة karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada akal batasan la tastathi'u an tatajawazaha di mana akal itu kalau sudah melebihi ya batasan kekuatannya ia tidak akan mampu maka dari itulah ya karena akal itu terbatas ya akhi dan akal manusia pun berbeda-beda dalam kekuatan dan lemahnya maka akal siapa yang bisa kita jadikan panduan kalau ternyata kemudian kita jadikan akal segala-galanya maka kewajiban kita ayuhal ikhwah yaitu menjaga akal kita untuk apa membahas perkara-perkara yang di luar kemampuan akal makanya ya hancurnya sebuah akidah adalah akibat daripada menjadikan akal segala-galanya dia memikirkan sesuatu yang di luar kemampuan akal. Ketika ia berbicara tentang sifat, lalu ia ia menemukan nas bahwa Allah punya tangan, punya jari. Ya dia kemudian bayang-bayangkan dengan akalnya, dia pikirkan dengan akalnya, kemudian akhirnya dia tidak meras tidak tidak mampu untuk memikirkannya. Sebab ayuhal ikhwah sesuatu yang sifatnya gaib bagaimana akan dipikirkan oleh akal. Ya kita saja untuk memikirkan Eh, tangannya malaikat suja saja ya tidak bisa kita untuk memikirkan tangannya jin saja tidak bisa padahal itu juga gaib bagaimana tah jadinya kalau kita memikirkan tangan Allah Rabbul Alamin wal ikhwah sesuatu yang sifatnya gaib sesuatu yang sifatnya butuh kepada keyakinan dan akidah kewajiban akal adalah sami'na wa ata'na kewajiban akal adalah meyakini saja dan wajib diketahui bahwasanya dalil yang sahih tidak akan pernah bertentangan dengan akal yang yang sehat. Ima dalilnya tidak sahih atau akalnya yang tidak sehat. Ayol ikhwah, kemudian kaidah yang keempat yaitu at-tahdhiru minal bid'ah. Waspadalah dari yang namanya bid'ah. Ini adalah kaidah al-sunnati wal jamaah mereka menganggap bahwasannya bid'ah itu adalah sesuatu yang bisa meluluh lantakan kaum muslimin, merusak ya kaidah-kaidah agama. Karena sesungguhnya ayyuhal ikhwah sebagaimana dikatakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah bid'ah muncul di muka bumi ini kecuali akan hilang sunnah yang semisal. Sunnah dan bid'ah bagaikan air dengan minyak tanah tak akan pernah bisa bercampur. Tidak akan pernah bisa bercampur ya akhi. Kalau ada orang mempercampur adukan antara sunnah dan bid'ah, maka ia telah mempercampurkan antara ya kebenaran dan kebatilan. Maka ayyuhal ikhwah Ahlus sunnati wal jamaah memandang bahwa bid'ah itu adalah sumber kesesatan. Mereka tidak pernah meremehkan bid'ah sekecil apapun juga bahkan mereka memahami dan mereka pun juga ya mengetahui bahwa bid'ah-bid'ah yang besar yang ada dalam umat Islam ini tadinya kecil. Bid'ah Khawarij, bid'ah Murji'ah, bid'ah Mu'tazilah, bid'ah demikian pula Jahmiyah tadinya kecil ya akhi. Yang dianggap remeh, yang kemudian dia semakin besar, besar dan besar. Maka kemudian ahlu Sunnati wal Jamaah menyadari bahwasanya kita tidak boleh meremehkan bid'ah sekecil apapun juga. Kaidah yang kelima, al-hirsu ala jama'atil muslimin wa wahdati kalimatihim. Kita bersungguh-sungguh ya untuk mempersatukan kaum muslimin dengan persatuan di atas kebenaran ya persatuan di atas Al-Quran dan sunnati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya akhi ya persatuan bukan hanya sebatas pada badan ya di zaman ini kita lihat ya orang-orang ya banyak tidak memahami hakikat persatuan ya mereka memandang persatuan hanya sebatas ya badan saja berkumpul Katanya udahlah kaum muslimin gak usah meremeh apa membesar-besarkan perkara yang remeh katanya. Jadi akhirnya seseorang tidak boleh membahas masalah syirik, masalah tauhid. Tidak boleh seseorang membahas masalah bid'ah, masalah sunnah hanya sebatas katanya supaya kita tidak tidak berpecah belah subhanallah. Sehingga ya perkataan seperti itu justru malah menghancurkan sunnah dan ya menjadikan apa bid'ah itu semakin merajalela. Bagaimana tidak? Kalau kita diam, tidak menjelaskan tentang sunnah, tidak menjelaskan tentang bid'ah, tidak menjelaskan tentang, tentang tauhid dan syirik, kita diam. Sementara mereka yang berbuat syirik terus berbuat syirik. Sementara mereka yang berbuat bid'ah terus berbuat bid'ah. Dan kita dilarang untuk melarang hanya sebatas ya dengan alasan persatuan. Akhirnya apa? Sunnah akan redup ya akhi. Ya, tidak mungkin ya akhi diamnya kita ini dari menjelaskan Al-Qur'an apa tentang sunnah dan bid'ah menyebabkan bid'ah itu hilang tidak mungkin. Wallahi kata para ulama sebagai dikatakan bi rahimahullah ya perselisihan yang timbul akibat membantah bid'ah itu lebih lebih kecil ya mudaratnya dibandingkan dengan tersebarnya bid'ah dan hawa nafsu tersebut. Kita tidak pernah ridha demi Allah ya tersebarnya bid'ah kita tidak pernah ridho tersebarnya kesyirikan. Maka kalau kita membahas tentang masalah syirik, tentang masalah bid'ah, kemudian muncul orang-orang yang tidak setuju, akhirnya terjadi perselisihan, itu lebih ringan daripada tersebarnya bid'ah dan kesyirikan tersebut. Ini ayuhal ikhwah. Jadi persatuan kita harus jelas. Tolak ukur kita dalam persatuan adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam persatuan kita di atas ilmu eh, di atas akidah yang sahihah bukan sebatas persatuan badan, bukan sebatas persatuan isme, bukan hanya sebatas persatuan baju ya akhi, akan tetapi ya kewajiban kita adalah mempersatukan hati dan itu lebih berat. Allah berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakin Allah allafa bainahum." Kalaulah engkau berinfak ya kalaulah engkau berinfak dengan dengan harta yang ada di bumi ini semuanya engkau tidak akan mampu untuk mempersatukan hati mereka akan tetapi Allah yang mempersatukan di antara mereka artinya ya persatuan itu harus sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala canangkan yaitu al, ya di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala dan bara harus diperjelas di mana pemberian loyalitas kita, permusuhan kita harus di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Makanya ya akhi ahlu sunnati wal jamaah, walak dan baroknya di atas pondasi yang jelas, yang agung. Berbeda ya akhi dengan selain ahlu sunnah, walak dan baroknya kepada jamaahnya saja. Ya, siapa yang tidak nyolok partainya dia ya benci kepadanya. Siapa yang membela partainya itulah temannya. Ya, Siapa yang senantiasa mengagungkan royahnya, bendera dia, itulah temannya. Sehingga akhirnya dia memberikan wala dan baro di atas apa? Di atas ya ismenya, di atas golongannya, bukan di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata beliau wahada amrun ikhtassa bihi salaf wa man saru ala Inilah perkara yang merupakan keistimewaan ahlus sunnah salafus salih dan orang-orang yang meniti jalan mereka. Amma man adahum fa inna wala'ahum wa bara'ahum qa'imani ala hududhin nafsi wa masalihiha. Adapun selain mereka, maka wala dan barok mereka tegak di atas kepentingan pribadi dan kemaslahatannya. hadha amrun yakhtalifu min firqatin ila ukhra ya di mana perkara ini berbeda dari setiap firqah dari dengan firqah yang lainnya. Fakullu firqatin tahris tahrisu ala maslahatiha. Di mana setiap firqah yang ada itu pastilah ia bersungguh-sungguh untuk membela maslahat dan kepentingannya. Wa in tasabbaba hadza fi fasadil ummah wa tafarruqiha walaupun terkadang itu menyebabkan kerusakan umat dan perpecahannya. Ya. Wahdalah syakka amrun yufarikul ummah wa yushattituha. Jelas ya kalau sudah yang dibela kepentingan pribadi, kalau yang dibela adalah kepentingan partai demikian pula golongan, maka pasti ini akan memecah belah umat bikhilafil manhaj salafi ya berbeda dengan manhaj salafus salih. Karena ayyuhal ikhwah manhaj salafus salih mengumpulkan manusia di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Mereka tidak pernah ya, melihat dari sisi sebatas kepentingan pribadi. Kepentingan Allah dan Rasulnya harus lebih didahulukan daripada sebatas ya kepentingan ismu-ismu tertentu, kepentingan fulan dan fulan tidak. Ya. Maka ayuhal ikhwah, inilah manhaj yang sahih. Yang terkadang ya benih-benih hizbiyah itu ya tidak disadari Terkadang ya akhi ya seorang ustadz siapapun dia ya ketika ia telah mulai <clears throat> ya memberikan bendera pada dirinya sehingga apabila yang terkadang ya suatu yayasan tertentu ataupun ikatan tertentu ya baik itu yang mengaku salaf ataupun yang tidak mengaku salaf ya kita lihat benih-benih itu terkadang muncul dalam bentuk apa? Bentuknya seperti ini. Kalau misalnya yayasannya yang mengadakan acara, maka ya dia hadir. Tapi kalau yayasan orang lain yang mengadakan mengadakan acara yang padahal dia di atas manhaj salaf juga, dia nggak mau hadir. Ini juga dia terdapat padanya benih-benih hizbiyah seperti itu. Maka ini hati-hati, akhi. Sengaja saya ingatkan ya, dalam kesempatan ini karena sesungguhnya ya akhi, ya benih-benih hizbiyah itu ya akan senantiasa muncul hatta itu pada orang-orang yang mengaku diri di atas manhaj salafus saleh ya manhaj yang dia apa diyakininya sebagai sebuah kebenaran ini saja yang bisa sampaikan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya bermanfaat buat diri kita dan bermanfaat buat ya semuanya dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan istiqamah di atas manhaj salafus salih, manhaj yang hak, manhaj yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nah, demikian ikhwatul Islam sesi materi dari pembahasan kitab manhaj Imam Syafi'i di dalam penisbatan akidah dan untuk selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab tentunya dengan tema atau pembahasan kita pada pagi hari ini di line telepon 0218236543 dan pesan singkat 70736543. Dan kita angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak dari mana? Dari Semper air. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini yang saya tanyakan Ustaz tentang minhajul istidlal Yeah. Iya. Bagaimana cara memahami dalil gitu Ustaz? Karena keluar fatwa MUI tentang golput ini Ustaz berkaitan dengan itu dia mengeluarkan dua dalil. Yang pertama, ati Allah wa ati Rasul. Yang kedua, eh, kalau tak, bang Bazir itu dinakana mubazira ikhwan syaitan. Itu menjadi, hmm, hmm. menjadi dasar pemikiran dan inilah mereka mengeluarkan golput. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah pendalilan ini benar? Terus bagaimana kita bersikap terhadap eh, fatwa tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ikhwah. Sesungguhnya kewajiban kita di dalam memahami dalil adalah mengembalikan pemahaman kepada Al-Quran dan Sunnah kepada pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La syakka bahwasanya mentaati para umara adalah merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Para umara adalah merupakan sultanullah fil ard. Ya, izillullah fil ard. Ya, bayangan Allah di muka bumi ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man ahana sultan ahanahu Allah wa man akrama sultan akramahu Allah. Siapa yang menghinakan penguasa, maka Allah akan hinakan ia dan siapa yang memuliakan penguasa maka Allah akan muliakan ia. Madhab al-sunnati wal jamaah senantiasa mengagungkan para penguasa dan mereka para penguasa itu ya apa agung di dada-dada kita. Kita hormati mereka. Kita ya panggil mereka dengan kata-kata yang menunjukkan akan pengagungan apa yang sesuai dengan layak dengan uh, kedudukan mereka sebagai para penguasa bukan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam yang memerintahkan kita untuk sabar terhadap kezaliman mereka. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk senantiasa mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf walaupun mereka itu ya kata Rasulullah wa in darabu dhahrak wa ukhidha maluk ya walaupun mereka memukul punggungmu memukul kamu dan mengambil hartamu ini merupakan ya aksioma yang harus diterima karena itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan diijma'kan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan tetapi ya akhi sesungguhnya mentaati penguasa itu dalam hal yang ma'ruf adapun dalam perkara yang bukan ma'ruf yang tidak sesuai dengan ruh Islam yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala sam'a wala ta'ah. Tidak mendengar, tidak boleh didengar dan tidak boleh ditaati. Akan tetapi tidak boleh pun memberontak. Memberontak tidak diperbolehkan. Ya kalau mereka menyuruh kepada maksiat tidak kita taati. Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Ya kewajiban kita adalah menasihati secara sirra. Kalau mereka ya di atas kesalahan, Kata Rasulullah, "Man arada an yansuha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan terang-terangan di hadapan masyarakat. Artinya jangan memprovokasi. Sebab ya akhi, kalau kita menasihati penguasa di hadapan manusia, ini, sama, ini sama saja memprovokasi. Ini menunjukkan bahwa semua sikap-sikap yang itu merupakan ya bisa memprovokasi massa sehingga akhirnya kewibawaan pemerintah itu menjadi jatuh di hadapan masa ini dilarang oleh Islam ini kata Rasulullah fal ya'khudh biyadi ambil tangannya wal yakhdhu bih ya nasihati secara pribadi fa in qabila kalau diterima itu yang yang diinginkan wa illa kalau tidak diterima kata Rasulullah faqad alladhi alaih maka ia telah melaksanakan tugasnya maka dari itu ya akal Islam ya saya tidak ingin menjawab tentang masalah ini karena ini ya <clears throat> perkara yang saya kira ya akan menimbulkan provokasi ataupun ya apa namanya mudorot. Jadi ya kewajiban kita adalah menasihati secara pribadi saja. Apalagi ini sebentar lagi pemilu, jadi saya tidak ingin ya menimbulkan sesuatu yang sifatnya mudorot bagi umat. Maka ya silakan antum tanya ke ustadz yang lain saja. Nah. Taip, selanjutnya kita angkat pertanyaan dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari mana? Dari Abu Ajis di Cinere, Pak. Silakan, Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, eh, kami dulu kan eh, pernah ikut eh, agama eh, aliran eh, LTI itu ya. Eh, kebetulan saudara kami juga banyak sekali yang ikut aliran LTI itu uh, itu dibaiat dan uh, apa kayaknya kayak kayak saudara-saudara yang belum ikut LDI itu katanya kafir hmm. dan kalau uh, silaturahmi itunya apa namanya depel gitu kalau dia udah pulang. Antum dan pernah mengalami hal ini, Pak ya? Hmm. Iya. Dan saya yang saya tanyakan yeah. ini apa iya. sudah merupakan uh, suatu agama yang sesat apa bagaimana gitu Ustaz karena kita juga baru ini yang mengikuti dari uh, sunnah ini ya ya. dan yang saya rasakan pas sekali di antara uh, agama yang lain kayak gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Ayuhal ikhwah. Sesungguhnya mengkafirkan ya di luar kelompok adalah karakter karakteristik khusus orang-orang Khawarij. Di mana Rasulullah SAW mengabarkan tentang orang-orang Khawarij dan para ulama telah berbicara tentang bagaimana manhaj mereka. Di mana karakter mereka yaitu ya manhaj mereka adalah mudah mengkafirkan lebih-lebih yang di luar kelompoknya. Ya. Makanya ayuhal ikhwah mereka yang semisal dengan orang-orang yang tadi ya Islam jamaah dan yang lainnya yang mengkafirkan di luar kelompoknya kalau kita perhatikan terkadang mereka membawakan dalil-dalil yang sahih dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mereka membawakan hadis misalnya man mata walaysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah siapa yang mati sementara ia tidak berbaiat maka matinya bangkai jahiliyah mereka memahami bangkai jahiliyah di sini artinya kafir murtad dari agama Islam. Mereka telah salah ia dalam memahami dalil ini dari dua sisi sebagaimana pernah saya jelaskan sering kali ini. Ya, kesalahan yang pertama mereka memahami pemimpin di sini sebatas pemimpin mereka, kelompok mereka. Padahal yang dimaksud oleh pemimpin yang dibaiat ini kata para ulama adalah pemimpin yang jelas mempunyai wilayah kekuasaan yang jelas. Jadi akui oleh seluruh kaum muslimin bukan hanya kelompok tertentu yang memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama ya dalam kitab-kitab mereka ya maka kalau kita sebutkan di Indonesia pemimpin yang seharusnya berakti bayat ya pemimpin yang ada di Indonesia ini itu yang harus kita fahami ayuhal ikhwah yang kedua, pemahaman mereka mati bangkai jahiliyah katanya mati kafir murtad dan ini pun sebuah pemahaman yang sebuah pemahaman yang salah. Karena kata-kata mata mitatan jahiliyah ya mati di bangke, di atas bangkai jahiliyah tidak mengharuskan seseorang mati di atas kekafiran. Ya tidak mengharuskan seseorang mati di atas kekafiran. Kenapa? Karena sesungguhnya mati di atas bangkai jahiliyah ditafsirkan oleh para ulama artinya mati di atas perangai-perangai jahiliyah. Dan seseorang yang mati di atas perangai jahiliyah artinya dia di atas dosa besar. Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan ya ketika ada seorang sahabat yang menghina sahabat lain ya karena ibunya yang hitam legam maka Rasulullah SAW bersabda inna kamruun fika jahiliyah sesungguhnya engkau ini pada dirimu ada ya perilaku jahiliyah apakah Rasulullah kemudian mengkafirkan orang itu lah tidak maka ayyuhal ikhwah demikian ya akhi setiap pemahaman yang menyimpang daripada pemahaman para sahabat maka kita akan dapati ia ya imma jatuh kepada sikap berlebih-lebihan sehingga mudah mengkafirkan atau jatuh kepada sikap kepada ya murjiah ya dia tidak apa menganggap bahwasanya amal tidak mempengaruhi iman sama sekali la syak ya jalan yang benar adalah jalan ahlus sunnati wal jamaah bahwa mereka senantiasa memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Taib kita angkat berikutnya masih dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ganti pertanyaan. Iya, eh, Pak. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam eh, warahmatullahi wabarakatuh. Benar saya menanyakan kepada seorang alim begini uh, tentang peringatan Maulid nuzul Quran. Terus dia jawab uh, katanya uh, suruh uh, menanyakan kepada hati nurani karena hati nurani itu biasanya uh, pasti tidak bohong. Kalau hati nurani itu serak Eh, tenang setelah sehabis sehabis melaksanakan itu berarti itu kebenaran. Mm, Jadi yeah. seperti itu. Terus saya nanya, menanyakan ke dalam kajian lain ya uh, kepada alim alim itu juga uh, kan agama ini uh, wahyu bukan akal. Kalau kita tanyakan kepada hati nurani berarti kan seakan-akan mena, kepada akal kita menanyakannya. Mm. Terus bagaimana apakah pendapat alim tadi tidak uh, sesuai dengan uh, apakah sesuai dengan Quran dan hadis hmm. saya tanyakan demikian terus uh, alim tadi menjawab bahwa uh, dengan menyebut dari Al-Quran ambil dalil Al-Quran terus dia entah uh, ayat berapa surat apa saya juga nggak paham yeah. Iya. uh, dia mengatakan bahwa dengan dalil itu akhirnya dia mengatakan katanya akal diberikan keleluasaan untuk bekerja secara maksimal yeah. hmm. uh, Iya. Eh, ya. Uh, Cukup ya Bu? Uh, eh, nah. Ya, mohon uh, penjelasannya nah. lebih lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua dalil yang harus kita pemahaman yang sahih. Dalil yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Jika kalian berselisih maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa setiap perselisihan harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya tidak di, di, tidak dikembalikan kepada akal, tidak pula kepada hati nurani, tidak pula yang lainnya. Hadis yang kedua apa dalil yang kedua yaitu hadis ya ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah bertanya tentang kebaikan. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tas'alu 'anil bir?" yang engkau bertanya tentang kebaikan? Albirru matma'annat ilahil qalbu watma'anna ilahin nafs wal ithmu ma haka fi sadr wa taraddada fil qalb wa in aftaka nas wa aftauk. Ya kebaikan itu kata Rasulullah yang membuat jiwa kita tentram, yang membuat hati kita tenang. Sementara dosa itu adalah yang membuat hati kita gelisah walaupun manusia berfatwa apapun juga. Di sini seakan-akan Rasulullah menyandarkan bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang menenteramkan jiwa. Seakan-akan kita ini hanya sebatas bertanya kepada jiwa. Namun yang harus kita fahami beberapa poin. Pertama, bahwa aslun yang harus kita perhatikan kaidah Al-Quran dan Sunnah itu lebih didahulukan dari segala-galanya. Ya. Karena sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah adalah wahyu yang berasal dari Allah Rabbul Alamin yang tidak mungkin pernah salah. Siapa yang mengatakan Al-Quran dan Sunnah itu salah, berarti ia telah menuduh, ya Allah itu, ya dia telah ya, apa, menikam kesempurnaan akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila bertentangan antara hati nurani seorang hamba, ya, dengan apa dengan ya, Al-Quran dan Sunnah mana yang harus didahulukan jelas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka kewajiban kita adalah mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah walaupun hati kita terkadang tidak tenang karena terkadang ketidaktenangan itu berasal dari syaitan bagaimana kalau ada orang berkata seperti ini seperti ada seorang bintang film yang masuk Kristen dan mengatakan Sewaktu saya masuk di Islam, hati saya tidak tenang, katanya. Setelah saya masuk Kristen, hati saya sekarang merasa tenang. Sehingga apakah kemudian ketenangan itu jadikan dalil bahwa itu sebuah sebuah kebenaran? Ya subhanallah, ajaib. Makanya ya akhi terkadang syaitan pun menjadikan hati itu tenang ketika ia di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita fahami bahwasannya ya kebenaran itu pasti sesuai dengan fitrah manusia kebenaran pasti sesuai dengan fitrah manusia. Makanya, ya, ketika terjadi ikhtilaf para ulama, ketika terjadi perselisihan para ulama, yang pertama kali kita harus lihat mana yang sesuai dengan dalil atau tidak. Jangan dulu bertanya kepada hati, tidak. Tapi kita, tanya, kita tanyakan dulu mana dalilnya, mana berasal dari Al-Quran dan Sunnahnya. Nah, kalau ternyata setelah kita tanyakan, ya para ulama masih berselisih, dan kita pun juga bingung mana ini yang harus saya pegang. Sementara kita tidak mempunyai kemampuan untuk mentarjih, ya, dan tidak pernah belajar ilmu usul fikih, tata cara mentarjih. Ya, yang yang satu mengatakan ini boleh, yang satu mengatakan ini tidak boleh. Ya, kita di atas kebingungan dan kebimbangan, maka baru pada waktu itu silahkan tanya kepada hati kita. Sambil kita terus mencari ya dalil yang paling kuat yang lebih mententeramkan karena sesungguhnya dalil itu yang membuat hati kita tenang. Ya ketenangan itu Ibu ya harus di atas dalil yang jelas di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Makanya terkadang kita dihadapkan satu permasalahan kita bertanya kepada Ustadz Fulan jawabannya A kita bertanya kepada Ustadz Fulan jawabannya B salah juga bingung apa maksudnya kok ber, ber, terjadi perselisihan seperti ini ya dan dua-duanya tampaknya dari sisi pendalilannya cukup kuat. Saya bingung mana yang harus saya ambil. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu. Mana yang paling kuat, ya, yang paling menenteramkan hatimu, maka itu adalah kita, ya, amalkan dulu. Ya, tanpa kita mengesampingkan untuk terus menuntut ilmu Allah. Ya, barangkali, ya, yang kita tentramkan hati kita itu sementara ternyata bertentangan dengan dalil sehingga suatu ketika kita ketika kita mengetahui ada dalil yang kokoh dan kuat dan kita ketahui itu di atas kebenaran dan tentu ini lebih menenteramkan hati kita maka kewajiban kita adalah untuk berkiya kembali kepada dalil yang sahih tersebut wallahu alam. Taib. Kita angkat berikutnya dari pertanyaan pesan singkat dari Pak Nurman di Bekasi untuk yang pertama. Ustadz, bagaimanakah sikap kita terhadap perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum uh, yang dikisahkan bahwa sebagian dari sahabat juga mer, uh, berdiam diri atau uh, berlepas diri terhadap perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Uh, sikap apakah yang uh, bisa kita ambil dan hikmah dan pelajaran apakah yang bisa kita ambil dari terjadinya perselisihan uh, tersebut dan dikaitkan dengan perselisihan yang sekarang ini terjadi di kalangan ahlus sunnah wal jamaah ahlus sunnati wal jamaah ayol ikhwah mengenai atau mencik mensikapi perselisihan para sahabat adalah kita tidak mencaci mereka dan tidak menyalahkan di antara mereka kita katakan bahwa mereka semua adalah mujtahid telah berijtihad dan mereka memang sudah berhak untuk berijtihad Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia dapat dua pahala. Dan apabila seorang hakim berijtihad, kemudian ternyata ijtihadnya salah, ia dapat satu pahala. Artinya dia sudah berusaha untuk ijtihad ternyata salah. Maka dari itulah kewajiban kita adalah ya taradhi yaitu mendoakan supaya Allah mengampuni dosa mereka dan mengatakan radhiyallahu anhum semoga Allah meridhai mereka ya makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan muhajirin kemudian ya setelah itu menyebutkan tentang keutamaan ansar ya kemudian Allah menyebutkan walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim ya ada dan orang-orang yang datang setelah mereka yaitu setelah para sahabat itu berkata wahai Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dan jangan engkau jadikan di, di dalam hati kami itu rasa hasad ya kepada orang-orang yang beriman ini kewajiban kita dia memohonkan ampunan untuk para sahabat ya dan bahwasanya perselisihan yang terjadi ya kita tidak menyalahkan atau kita tidak sama sekali ya menyesatkan salah satu dari para sahabat mereka sudah berijtihad dan Allah dan Rasulnya sudah menyatakan keriduan terhadap mereka maka semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan kita semuanya dan mempertemukan kita dengan mereka ya di atas apa di dalam surga ya di dalam surga di sana nanti kelak insyaallah kemudian ayuhal ikhwah Adapun menghadapi perselisihan ah, sesama ahlus sunnah wal jamaah. Ya tentunya ya berbeda dengan sikap kita kepada para sahabat. Karena ya di zaman ini, generasi di zaman ini tidak sama dengan di zaman sahabat. Ya, para sahabat semua telah dipuji oleh Allah, telah dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jadi ya, zaman ini ustadz-ustadznya ataupun ya ulama-ulamanya ahlus sunnah wal jamaah tidaklah maksum tidak lepas dari kesalahan ya kewajiban kita adalah melihat dan meniti apa menilik mana yang di atas kebenaran mana yang di atas manhaj yang sahih mana pendalil-pendalil yang kuat kalau ternyata itu sifatnya sebatas semuanya ijtihadi saja ya masing-masing mempunyai pendalilan yang mereka itu sudah berijtihad dan berusaha untuk melihat sesuai dengan yang mereka pandang benar dan tidak ada nas yang menunjukkan kepada hal itu ya kewajiban kita adalah ia berusaha untuk mempersatukan mereka dia berusaha untuk memberikan kepada mereka pengertian yang sahih sehingga pada waktu itu hanya sebatas ijtihad tidak tidak mengharuskan kita harus berselisih ya tidak mengharuskan kita harus berpecah belah nah, ini terkadang ayur ikhwah ya jadi perpecahan terkadang yang terjadi di antara ahlus sunnah wal jamaah ya bukan karena ahlus sunnah yang wal jamaah yang suka berpecah belah tidak tapi itu adalah karena individu-individunya ya yang dengan keterbatasan ilmunya dia kemudian bersikap seperti itu Allah Tapi bentuk selanjutnya dari pertanyaan pesan singkat kembali dari Aldi Antoni Villa Nusa Indah dan juga beberapa pertanyaan yang lain. Ustaz, apakah ada pendapat imam-imam empat yang bertentangan dengan dalil dan apa penyebab dari pertentangan tersebut? Kemudian e, dilanjutkan dengan pertanyaan, uh, apabila seseorang atau sekelompok menisbatkan kepada satu imam atau ulama uh, bagaimanakah syarat-syaratnya agar tidak terjatuh ke dalam taklid yang buta gimana tadi yang pertama yang pertama mengenai apakah ada pendapat-pendapat dari imam empat yang bertentangan dengan dalil ayol ikhwah sesungguhnya ya pendapat ulama yang bertentangan dengan dalil bukan karena mereka sengaja ingin menyelisihi dalil cobalah antum baca buku yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah buku yang sangat bagus sekali yang berjudul Raf'ul Malam an an A'immatil A'lam yang mengangkat celaan terhadap para ulama yang mulia. Beliau menyebutkan bahwa ya kalau ternyata di antara mereka ada pendapat yang bertentangan dengan dalil ya maka bukan berarti kemudian mereka sengaja untuk menentang dalil. Kalau Anda berkata Apakah ada di antara para pendapat ulama yang bertentangan dengan dalil? Saya jawab ada dan bahkan banyak. Ya karena kebenaran itu ya akhi di sisi Allah hanya satu. Tidak mungkin ya dua pendapat yang saling berkontradiktif, dua-duanya benar tidak mungkin. Sebuah contoh misalnya saya berikan contoh pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa yang namanya arak itu yang hanya terbuat dari anggur saja. Jelas ini pendapat yang batilun atil. Kenapa? Karena dalil-dalil yang sahih menunjukkan bahwasanya di zaman Rasulullah ya ada anggur-anggur yang terbuat dari kurma, bahkan dari yang lainnya. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, "Kullu muskirin khamrun." Setiap yang memabukkan itu adalah arak. Iya. Nah, kalau misalnya ada imam yang menyelisihi dalil, apakah berarti dia sengaja menyelisihinya? Tidak, sama sekali. Bisa jadi kata Syekhul Islam belum sampai kepadanya dalil, sementara ulama lain sampai kepadanya dalil karena di zaman itu ya akhi ya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih dinukil dari mulut ke mulut ya demikian pula kemampuan para ulama untuk mengetahui dalil berbeda-beda terkadang satu dalil sampai kepada satu ulama tapi kepada ulama lain tidak sampai sehingga pada waktu itu yang tidak sampai dia berpendapat dan berijtihad dengan rayunya yang ya dengan kias dan yang lainnya yang sesuai dengan ilmu-ilmu alat tentunya ia telah kuasai tapi ternyata kemudian ijtihadnya salah ya mungkin bagi imam ini kita katakan dia dapat satu pahala tapi berapa bagi pengikutnya yang mengetahui itu dia apa sebuah kesalahan justru mereka malah berdosa terkadang dua-duanya sampai kepadanya dalil tapi yang satu dari jalan yang sahih sementara yang satu lagi dari jalan yang lemah. Sehingga ia mempunyai keyakinan bahwa hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Ya. Atau terkadang kemungkinan yang ketiga sampai kepadanya dua-duanya dalil. Akan tetapi berbeda dalam memahaminya. Ya, sebuah contoh misalnya, ya para ulama berbeda pendapat mengenai makna firman Allah, ya famsahu biwujuhikum Eh, faghsilu wujuhakum cucilah wajah kalian Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis ayat ini menunjukkan ya perintah Allah hanyalah mencuci wajah ini menunjukkan bahwasanya berkumur-kumur dan men, ya, menghirup air ke hidung itu tidak wajib karena Allah tidak menyebutkannya sementara Imam Ahmad menganggap bahwa ayat ini justru menunjukkan wajibnya berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung karena mulut dan hidung itu termasuk wajah demikian pula ya dua-duanya mereka, mereka para ulama berbeda tentang famsahu bi, bi, dan usaplah ya kepala kalian sebagian ulama seperti Imam Malik dan Imam ya, Imam Ahmad ya im, i, seperti Imam Imam Syafi'i Imam Abu Hanifah ya mengatakan bahwasannya ya mengusap itu cukup sebagian saja karena ba di sini litabi'il tabi'il Sementara Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa bak di sini lesak sehingga pada waktu itu harus diusap semuanya dan itu sesuai dengan apa yang disabda, dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya di sini terkadang satu dalil sama-sama sahih ya dan dalilnya satu tapi mereka berbeda pendapat. Lihat saja misalnya hadis la salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Imam Syafi'i mengatakan hadis ini menunjukkan wajibnya bagi makmum membaca Al-Fatihah baik jahar maupun sir. Karena Rasulullah mengatakan tidak sah salat bagi mereka yang tidak, baca Al-Fatihah. Beliau mengatakan hadis ini mutlak. Ya hadis ini tidak membedakan antara makmum dan imam, tidak membedakan antara jahar dan sir, tidak membedakan antara berjamaah atau sendirian. Karena Rasulullah mengatakan tidak sah salat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Ya sementara ulama lain berdalil dengan ayat ya apabila dibacakan Quran maka diam sementara Imam Syafi'i memahami bahwa ayat tersebut ya tidak menunjukkan tidak wajib membaca Al-Fatihah karena kata beliau ayat itu umum sementara baca Al-Fatihah itu khusus sehingga di sini terjadi ikhtilaf-ikhtilaf dalam dalam menempatkan dalil maka terjadilah ikhtilaf ulama yang jelas mereka masing-masing sudah berijtihad kewajiban kita adalah berusaha ya dengan kemampuan ilmu yang Allah berikan kepada kita untuk melihat mana yang rajih. Maka ayuhal ikhwah, ya. Disinilah pentingnya bagi seorang penuntut ilmu untuk terus menelusuri. Ya, Saling sambil dia mempelajari tentang ya ilmu-ilmu alatnya, ilmu usul fikihnya, bahasa Arabnya, kaidah fikihnya, yang menguasai Al-Quran dan hadisnya, sehingga sempurna bagi dia ilmu-ilmu alat. Dari situlah dia mampu untuk menilai mana pendapat yang kuat dan mana mana pendapat yang lemah. Kemudian, ya, sesungguhnya mewajibkan harus mengikuti satu madhab adalah pendapat yang diada-adakan. Tidak ada satupun ulama dari zaman ke zaman yang mewajibkan harus di atas satu madhab kecuali pendapat sebagian orang-orang bodoh dari kalangan madhab itu terutama dari kalangan mutaakhirin ya karena sesungguhnya mewajibkan untuk mengikuti satu madhab sama saja menyatakan bahwa kebenaran itu ada semua pada madhab tersebut ya seakan-akan bahwasanya madhab itu maksum yang tidak mungkin salah ya padahal yang maksum hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makanya kita dapati para ulama madhab itu sendiri melarang untuk taklid buta kepada dirinya itu telah mutawatir dari mereka ya dan itu telah dilaksanakan oleh para murid-murid mereka sendiri. Mungkin ada orang berkata, buktinya ya berapa banyak ulama <clears throat> yang menisbat, dinisbatkan kepada satu madhab misalnya Al-Imam Ibn Kathir Al-Syafi'i Al-Imam Ibn Abdul Bar Al-Maliki Al-Imam Abu Ja'far al Tuhawi Al-Halafi ya demikian pula ya, Al-Imam Ibn Qudamah Al-Hambali ya masing-masing imam itu dinisbatkan kepada madhab bagaimana itu kita jawab bahwa sesungguhnya penisbatan kepada madhab itu adalah dari sisi pengokohan mereka terhadap usul-usul madhab. Apabila seorang ulama lebih condong dan lebih menguatkan usul pokok-pokok madhab syafi'i misalnya, dan dia memang ya senantiasa eh, condong kepada madhab Imam Syafi'i dalam dalam dalam tarjihat-tarjihat pengunggulan-pengunggulan pendapatnya, karena beliau itu yang menguatkan pokok-pokok madhab Imam Syafi'i maka dinisbatkanlah kepada madhab tersebut makanya Ibnu Qayyim menyatakan bahwa orang awam tidak boleh dinisbatkan kepada satu madhab tidak boleh dinisbatkan kepada madhab manapun juga Ibnu Qayyim menyatakan dalam I'lamun Muwaqqi'in bahwasannya penisbatan kepada madhab khusus buat mereka yang memahami tentang pokok-pokok daripada usul madhab suatu madhab. ya Yeah. Nah ini ikhwatal Islam. Ya jadi madhab itu hanya sebatas wasilah, bukan goyah tujuan bukan. Madhab hanya sebatas wasilah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Adapun goyah tujuan kita adalah yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya kewajiban kita adalah memperbandingkan di antara madhab-madhab tersebut bagaimana madhab Abu Hanifah, Imam Syafi'inya, Imam Ya Ahmad dan Maliknya, apa pendapat mereka, apa dalil mereka, kita lihat dan ya dari sisi apa pendalilan-pendalilan mereka, kemudian kita tarjih sesuai dengan ilmu-ilmu kaidah usul fikihnya. Ini kewajiban kita. Adapun mewajibkan harus di atas satu madhab, maka ini hanya akan menimbulkan perpecahan dan perselisihan di tubuh kaum muslimin. Nah. Kembali dari penelpon, kembali di 8236543. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak dari mana? Dari Budi di Tambun. Ya, silakan Pak Budi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon dijelaskan Ustaz nih kan Rasulullah itu kan apa-apa yang datang kepada Rasulullah itu kan hanyalah wahyu dari Allah gitu Ustaz. Betul. Nah, ini yeah. saya ada bingungan nih. Eh, dulu waktu Rasulullah masih hidup itu uh, antara hadis dengan ayat-ayat Al-Quran itu ciri perbedaannya gimana Ustaz? Itu aja Ustaz. Subron, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayol ikhwah. Sesungguhnya jelas berbeda ya antara balaghatul Quran dengan balaghah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas berbeda antara firman Allah dengan sab dengan perkataan manusia. Dan para sahabat sudah terpatri pada mereka kekuatan ya di dalam memahami Al-Qur'an dan memahami balaghah yang kuat ya tentunya ketika Rasulullah SAW menyampaikan Al-Qur'an Allah memberikan padanya wahyu ya para sahabat diperlihatkan kepada mereka bagaimana Rasulullah menerima wahyu yang kemudian Rasulullah menyampaikan ya daripada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim tersebut dengan kefasihan bahasa mereka dan mengetahui mereka, mereka mengetahui mana firman Allah dan mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih ayuhal ikhwah bahwa para sahabat eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap bulannya bertemu dengan malaikat Jibril untuk apa mempelajari Al-Qur'an. Dan Rasulullah pun menyampaikan kepada para sahabat ya, tentang Al-Qur'an. Makanya Uthman bin Affan berkata, kami dahulu di zaman Rasulullah mempelajari Al-Quran 10, 10 ayat, 10 ayat. Kami tidak mengambil 10 ayat lagi sampai kami mempelajari apa yang ada di dalamnya dan mengamalkannya. Ini menunjukkan bahwa para sahabat mengambil ya Al-Quran dari Rasulullah dan Rasulullah telah mengajarkan Al-Quran dan la syak tidak ragu lagi bahwa mereka memahami mana Al-Quran, mana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kemudian Alhamdulillah di zaman para sahabat ya Al-Quran dibukukan sehingga Alhamdulillah ini keselamatan buat kita kemudahan kita untuk membedakan antara Al-Quran dan hadis sehingga pada waktu itu ayol ikhwah ya kita ya terselamatkan dari istibah ya sesuatu yang tersamar antara kita terkadang orang tidak bisa bahasa Arab dan tidak paham bahasa Arab pokoknya bahasa Arab ya dianggapnya semua Quran sampai-sampai ya koran yang berbahasa Arab pun juga ini Quran katanya jadi ini ya akibat daripada ketidakfahaman dia terhadap bahasa Arab. Maka ya kita kewajiban kita adalah mempelajari Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an itu yang dinisbatkan kepada Allah, sementara ya hadis itu yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Namun di sana ada hadis qudsi namanya, yaitu ya hadis yang dinisbatkan kepada Allah di mana Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ayol ikhwah maka ni ya Al-Qur'an dan hadis jelas berbeda dari sisi balagohnya, juga dari sisi ya tata cara penukilannya kepada kita juga berbeda. Nah. Taip. Cukup Ustaz. Baik, kita tutup. Hmm. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.